Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ikhwani fi din azbani wasakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih berada pada penjelasan pantun atau puisi yang pertama. Sebutkan pantun puisi yang pertama tamassak wa tabiil huda la takun ghaniyan la'allaka tuflih. Naam, tamassak wa wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Kemarin sudah kita sebutkan dan sudah disarankan untuk mencatat dan menyimpannya. Apa yang pertama? Hidayah taufik. Yang kedua, Naam hidayah ad-dalalah wal irsyad. Artinya hidayah dalalah irsyad itu hidayah yang bentuknya mengarahkan, membimbing. Paham ya? Kalau hidayah taufik itu hidayah yang orang itu bisa menerima yang kita dakwahkan. Nah, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala halaman yang ke-51. Wa hidayatud dilalah wal irsyad yamlikuha ar-rusul wal anbiya wa ahlul ilm kulluhum yadulluna 'alal haqqi wa yubayyinunahu wa yubassirunahu wa yubassiruna bihi. Perhatikan baik-baik. Adapun hidayah yang kedua, hidayah jenis yang kedua yaitu hidayah ad-dilalah menunjukkan wal irsyad membimbing ini dimiliki oleh para rasul dan para nabi dan ahlul ilm. Semuanya mereka menunjukkan kepada jalan yang benar, menjelaskan al-haq kebenaran dan juga menampakkan kebenaran. Paham ya? Kita semuanya bisa nggak kira-kira mengarahkan orang kepada kebenaran? Bisa. Cuman untuk orang itu menerima kebenaran yang kita arahkan, itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa bedakan ya, karena hidayah ada hidayah taufik, ada hidayah al-irsyad wal bayan tadi itu. Paham ya? Yang kita miliki hidayah apa? Al-irsyad wal bayan. Yang dimiliki oleh Allah taala hidayah apa? Hidayah apa? Hidayah apa? Ya, hidayah apa? Ya, taufik. Jangan keliru. Hidayah taufik hanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika antum berdakwah afan ya, ketika antum berdakwah, mengarahkan, membimbing, mengajak, Pak ini haram, Pak ini enggak boleh, ini haram, jangan dilakukan ini bid'ah, ini syirik. Nah, itu mendakwahkan itu namanya hidayah apa namanya? Mengarahkan itu. Ad-dalalah wal irsyad. Paham ya? Nah, itu kita semuanya bisa. Cuman untuk apa? untuk orang yang kita dakwah itu menerima dakwah yang kita dakwahkan itu hidayah taufik. Terkadang nerima, terkadang enggak nih itu. Nah, barakallahu fikum. Rokok haram, Pak. Siapa bilang rokok itu haram? Haram itu kalau banyak-banyak. Kalau cuma satu, dua, tiga enggak masalah katanya. Ngeyel. Paham ya? Seperti itu. Kita ngarahkan bisa enggak ngarahkan. Cuma untuk menerima dia menerima nasihat kita, menerima arahan kita itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat Ikhwan fi din azan wa zakumullah. Walihada qala ta'ala li nabihi SAW. Oleh karena ini, Rasulullah SAW bersabda, Naam, atau Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada nabinya, Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini enggak perlu iskal, enggak perlu bingung. Karena di dalam ayat yang lain Rasulullah di apa? dihilangkan enam peniadaan mengenai hidayah. Rasulullah enggak mampu berikan hidayah. Tapi di ayat yang lain disebutkan Rasulullah mampu berikan hidayah kan itu. Nah, seakan-akan dohernya apa namanya? Kontradiksi atau tanakut bertabrakan. Di dalam ayat yang satu sebutkan innaka la tahdi ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Rasulullah. Nah, enggak mampu memberikan hidayah siapapun yang dicintai. Nah, tapi di dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Seakan-akan kontradiksi, bertabrakan, tanakut istilahnya gitu ya, secara zahirnya. Padahal kalau kita telusuri dan kita pahami, ada solusinya yaitu dijamak, disinkronkan, digabungkan, disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Yang pertama, perhatikan baik-baik yang ditiadakan hidayah dari Rasulullah hidayah apa? Taufik. Hidayah yang ditiadakan dari Rasulullah hidayah apa? Taufik. Hidayah yang ditetapkan untuk Rasulullah hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad wal bayan. Jadi enggak ada iskal ya? Enggak ada iskal. Nah, jadi jangan sampai bingung. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa rubbama yaqul bisa jadi ada orang yang mengatakan limadza qala azza wa jalla nabihi fi ayatin wa innaka latahdi bisa jadi ada orang yang mengatakan, kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya di dalam ayat, sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah. Wa fil ayatin perhatikan baik-baik dan berkata pada ayat yang lainnya, inna kalatah diman ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. alaih sahada ta'arudan? Bukankah ini ta'arud? Ta'arud itu kontradiksi. Kontradiksi itu pertabrakan itu loh ya, pertabrakan perseberangan dohirnya Kan gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Bagaimana seperti itu? Nah, kita katakan barakallahu fikum hafizakumullah. Al-jawab, jawabannya laisa hadza ta'arudan. Ini bukan ta'arud. Eh? Yang seperti ini bukan apa? Bukan ta'arud, bukan kontradiksi. Hasya wa kalla. Sekali-kali lagi atau sekali enam sekali-kali bukan. Paham ya? Eh, bukan ta'arud. Kelihatannya ta'arud sebenarnya zahirnya saja. Wa illa bisa dijamak bisa disinkronkan, bisa di bisa diapakan? Disatukan atau digabungkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi bukan ta'arud, kita lihat. Bal qauluhu ta'ala bahkan firman Allah Ta'ala wa inna latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus yakni tadullu wa tursyidu wa tubayyinu, menunjukkan, membimbing, menjelaskan. Wa qalu innaka la tahdi man ahbabta. Sedangkan firman Allah taala, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, yakni la takdir ala taufiqin nas wa qabulihimil haq. Engkau tidak akan mampu memberikan taufik kepada manusia dan menerima, dan mereka apa? agar mereka menerima kebenaran, enggak mampu. Paham ya? Ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampunya menyampaikan. Mampunya cuma apa? Menyampaikan. Antum ketika masih hidup, suatu ketika berdakwah, atau berdakwah bisa saja, tapi orang yang antum dakwahi itu terkadang ada yang nerima saat itu juga, ada yang enggak nerima, ada yang nerima setelah kita meninggal. Karena hidayah taufik tadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi. Nah, untuk mengecek kepahamannya kita lihat agar tidak gagal faham barakallahu fikum. Jadi hidayah yang ditiadakan dari Rasulullah Rasulullah itu nggak mampu memberikan hidayah. Ini yang dimaksud yang ditiadakan hidayah apa? Hidayah yang ditiadakan dari Rasulullah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang dihilangkan sini hidayah apa maksudnya? Taufik. Ayat yang kedua, sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa maksudnya ini? Ayo hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, ingat baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Naam barakallahu fikum kita lihat di sini, fa hadza la yaqdir alaihi illallah subhanahu wa taala. Yang seperti ini untuk orang menerima nasihat kita. Naam barakallahu fikum menerima al-haq itu tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, fala ta'arud bainal ayatain. Tidak ada pertentangan di antara dua ayat yang ada ini. Wa innama tata'aradu 'inda man la ilma 'inda Benar. Perhatikan baik-baik ini, hanya saja ta'arud seakan-akan kontradiksi bagi orang yang tidak punya ilmu. Ya enggak? Ternyata ilmu itu senjata. Ilmu itu apa? Apa? Senjata. Paham ya? Bagi orang yang tidak punya ilmu mungkin samar. Bagaimana ini? Nah, kata beliau, tidak ada ta'arud tidak ada pertentangan di antara dua ayat ini. Hanya saja terjadi ta'arud secara dohirnya menurut orang yang tidak punya ilmu di sisinya. Paham ya? Oleh karena itu perlu kita berilmu. Amma al-basiru bil Qur'an wal basiru bil ilmi fala yata'aradu indahul Qur'an was sunnah. Adapun orang yang paham, orang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan memiliki enam pandangan kuat ya, dengan ilmu Nah, barakallahu fikum maksudnya yang memandang dengan Al-Qur'an, memandang dengan ilmu, fala yata'aradu 'indahu al-Qur'an sunnah Maka di sisinya tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an wa sunnah. Jadi kalau antum lihat Al-Qur'an kok kelihatannya berseberangan dengan sunnah, jangan salahkan Al-Qur'an sunnah, salahkan diri antum sendiri. Paham ya? Sudah kita sebutkan kemarin kan bahwasanya al-aqlu as-sahih, eh, al-aqlu as-sarih, nam la yukhalifu dalil as-sahih Nah, barakallahu fikum. Jadi akal yang jernih, yang murni, yang sehat itu enggak akan pernah menyelisih dalil yang sahih. Berarti kalau ada dalil sahih kok akalnya enggak nerima, salahkan apanya? Hadisnya? Salahkan akalnya. Salahkan akalnya ya. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin antum pernah dengar hadis mengenai apa kemarin? Mengenai dubab, mengenai lalat ya, lalat yang nah masuk di gelas atau yang semisalnya nah ketika mau minum diperintahkan apa? Suruh ngecelupkan. Karena di salah satunya sayapnya itu ada racunnya atau ada penawarnya. Ini kalau mau minum, kalau nggak mau minum ya udah buang aja. nggak nggak perlu ngingkari hadisnya masa sih, masa sih. Ya kalau lalatnya lalat yang besar tuh yang warna hijau. Paham ya? Enggak usah bahas itunya, yakin nggak hadisnya sahih? Itu aja. Kalau yakin udah, itu kan nggak enggak ada perintah minumlah. Paham ya? Jadi tinggal dia itu kembali pada yakin nggak kemudian menerima enggak hadis yang sahih itu? Seakan-akan dohirnya secara kedokteran enggak masuk akal ini. Ya akalnya itu enggak masuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dalil enggak boleh sekali gitu kan. Jangan sampai kita ini punya akal eh, barakallahu fikum digunakan untuk mengakal-akali dalil. Paham ya? Tapi bagaimana caranya dalil apa? Dalil bagaimana caranya? Menundukkan akal kita. Paham itu ya? Jangan menggunakan apa? akal kita untuk mengakal-ngakali dalil. Tapi bagaimana caranya dalil menundukkan apa? Akal kita. Nah, harus tunduk. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum hamidakumullah. Fal Qur'anu la yata'aradu abadan. Al-Qur'an enggak pernah kontradiksi selama-lamanya. Kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an kontradiksi berarti dia yang tidak faham, dia yang tidak punya ilmu tentang Al-Qur'an. Was sunnah la dan as pun tidak pernah kontradiksi. Kalau menganggap kok as-sunnah kok kontradiksi, kok bertabrakan berarti dia yang tidak paham. Li'annahuma zilon min hakimin hamid. Karena kedua-duanya Al-Qur'an was sunnah turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Al-Qur'an wahyu, as-sunnah juga wahyu. Dua-duanya enggak boleh kita meragukan isi kandungan Al-Qur'an sunnah. Akurat, terbukti, terpercaya. Na'am barakallahu fikum. Walakin sya'na fil ladzi yafhamu wa yajma'u bainal adillah. Tapi yang paling penting adalah orang yang paham dan bisa menggabungkan, mensinkronkan, menyatukan antara dalil-dalil yang dohirnya ta'arud, yang dohirnya pertentangan. Oleh karena itu, di dalam ilmu usul dibahas, nah usul fikih dibahas mengenai apa? Bab al-jam'u baina al-adillah. Cara mensinkronkan antara dalil-dalil yang ada ketika dohirnya ta'arud bertentangan. Kalau bisa disinkronkan, digabungkan, disatukan, dengan makna yang sesuai tanpa berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah lakukan. Kalau tidak bisa, dicek duluan mana antara dua dalil tersebut datangnya. Duluan yang pertama atau yang kedua? Kalau duluan yang pertama, kemudian muncul yang kedua, yang kedua adalah nasih. yang pertama adalah apa? Mansuh. Kalau ternyata kok tidak bisa lagi barakallahu fikum, cek lagi. Oh, jangan-jangan ada yang rajih, ada yang marjuh. Kalau tidak bisa tawakuf